بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقطة جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله كتاب berpindah yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu masih tentang masalah niat. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dengan menyebutkan sanad Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan panjang. Beliau katakan, "Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb, Ibn Abdi Manaf, Ibn Zuhrah, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'b bin Lu'ayyin Al-Qurashi Az-Zuhari radhiyallahu anhu." Nah, ini adalah nasab dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang nasabnya akan bertemu dengan salah satu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau masih termasuk kerabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah seorang dari kabilah Quraisy. Disebutkan ahadil asharatil masyhudi lahum bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu dari sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam sedang beliau masih hidup. Qal dia bercerita, كان Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'am hajjatil عام min الوداع ishtadda bi." Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ketika kejadian haji wada menjengukku ketika aku sedang sakit parah dan keras. Dalam sebuah riwayat dikatakan asfaqtu alal maut sampai aku hampir mati. Kemudian Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk dan aku pun mengatakan ya Rasulullah Inni qad balagobi minal waja'i matara. Ya Rasul, engkau tahu aku sudah keras sekali sakitnya. Wa ana dhumal, aku memiliki harta yang banyak. la yarithuni illa ibnatun li. Aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu anak perempuan. Kemudian afa atasaddaku bi thulutsai mali? Bolehkah aku mensedekahkan semua hartaku sekarang dua per tiga dari harta yang ada? Qala la, kata Rasulullah tidak. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, aku sedekahkan setengahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la. Faqala la. Rasulullah SAW jawab tidak. Qultu thumma qal athuluth ya Rasulullah. Kalau begitu aku akan sedekahkan. Aku akan wasiatkan sepertiga hartaku. Maka Rasulullah SAW kembali mengatakan athuluthu wathuluthu kathir. Sepertiga itu banyak. Dalam riwayat lain dikatakan kabir. Itu adalah besar. Innaka intadhar warathataka aghniya khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Kamu kalau seandainya tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu akan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta orang yatakaffafuna nas artinya meminta dengan akuf dengan tangan mereka kasihan sekali. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha. Dalam riwayat illa ujirta biha. Engkau tidaklah akan memberikan sebuah nafkah, sedekah atau harta yang engkau berikan melainkan engkau akan mendapatkan pahala seandainya engkau mengharapkan pahala dari Allah Azza Wajal. Hatta ma taj'alu fi fi imra'atik. Sampai pun pemberian itu engkau berikan kepada istrimu sendiri sebagai sebuah nafkah. Engkau akan mendapatkan pahala jika ada niat untuk Allah Azza wa Jal. Maka Sa'ad bin Abi Waqas mengatakan, Fakultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasul, apakah aku akan ditinggal sampai mati di Mekah lagi di sini ya Rasulullah. Setelah para sahabatku pulang ke kota Madinah, dan para ulama menjelaskan bahwa orang yang sudah melaksanakan hijrah, dengan meninggalkan kota Makkah ke kota Madinah, maka tidak boleh lagi dia kembali untuk menjadi penduduk Makkah setelah hijrahnya. Karena para ulama mengatakan orang yang sudah hijrah dari Makkah ke kota Madinah, dia akan batal untuk e, mendapatkan pahala hijrah seandainya dia kembali menjadi penduduk Makkah. Nah, maka saat bin Abi Waqqas ketika menunaikan ibadah haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau sakit, beliau khawatir akan batal pahala hijrahnya. Maka beliau tanya, "Ukhallafu ba'da ashabi?" Apakah aku akan ditinggal kemudian aku sakit terus sampai mati di sini? Dalam riwayat dikatakan para ulama mengatakan tafsirannya, apakah aku akan dipanjangkan umurku setelah para sahabatku meninggal? Maka Rasulullah mengatakan, "Innaka lan tukhallaf." فتعمل 'amalan تبتغي به وجه الله إلا bihi به درجة ورفعة tidaklah engkau ditinggal atau engkau akan dipanjangkan umurnya kemudian engkau berbuat amal yang banyak karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala melainkan setiap amalmu itu akan menambahmu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggikan posisimu wala'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun dan bisa jadi engkau justru akan panjang umur sampai sebagian orang memanfaatkan panjang umurmu dan sebagian orang akan dirugikan dengan panjang umurmu yaitu orang-orang yang kafir dan lainnya Allahumma amdi li ashabi hijratahum kata Rasulullah SAW, ya Allah lengkapkan sempurnakan pahala hijrah untuk para sahabatku wala taruddahum ala aqabihim jangan engkau jadikan mereka mungkir kembali menjadi orang yang berbalik arah setelah mereka beriman al ba'is Sa'd bin Khawlah akan tetapi sayang sekali kejadian yang menghinggapi Sa'ad bin Khawlah ini seorang sahabat Nabi uh, yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah beliau eh, pada saat itu sakit kemudian meninggal di kota Makkah sebagian ulama mengatakan bahwa Sa'ad bin Khawlah beliau sudah Islam akan tapi beliau tidak segera berhijrah atau ada yang mengatakan bahwa beliau berhijrah sampai menyaksikan, menghadiri perang Badar, kemudian balik lagi ke kota Makkah sampai meninggal di sana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaihi ini menyayangkan, jangan sampai ada sahabatku yang seperti itu meninggal kembali di kota Makkah setelah dia hijrah. Hadis ini juga sama menunjukkan posisi niat. Bagaimana seorang melakukan aktivitas harian, tanggung jawab, bahkan sesuatu yang wajib untuk dia kerjakan, memberikan nafkah kepada keluarga dan dia jadikan itu sebagai sesuatu yang ikhlas karena Allah, ternyata Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala yang istimewa. Juga demikian, orang yang meninggal dan dia meninggalkan harta yang tidak sedikit untuk keturunannya. Kalau seandainya seseorang meniatkan itu agar orang yang ada setelahnya bisa menjaga kehormatan mereka tidak meminta-minta, tidak mengandalkan dan meminta kepada orang lain, maka ini merupakan sebuah tindakan terhormat yang berpahala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan cukup daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir. Maka seandainya engkau memiliki harta yang banyak, yang paling berhak mendapatkan perhatian dengan harta tersebut adalah orang-orang yang ada di sekitar kita termasuk dalam hal ini adalah pembahasan seorang yang akan berikan wasiat. Tidak boleh seorang berikan wasiat lebih dari sepertiga. Bahkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan wadidtu law anna an-nasa ghaddu min ats ila rubu'. Seandainya orang-orang semua menjadikan patokan kalau mau berwasiat mereka wasiat dari sepertiga menjadi seperempat saja. Maksimal sudah seperempat. Akan tapi para ulama mengatakan bahwa seorang boleh saja akan memberikan wasiat, memberikan hartanya ketika akan mati, memberikan sepertiga hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk fulan, untuk fulan dan sebagainya dengan catatan tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau seandainya lebih dari sepertiga, maka hukumnya makruh kecuali apabila ahli warisnya ridho. Tentu orang yang kaya memiliki banyak harta, sepertiga dari hartanya akan besar dan ahli warisnya adalah orang-orang yang paling berhak untuk mewarisi harta tersebut. Seandainya ahli warisnya adalah orang-orang yang soleh, maka tentunya mereka akan bisa memanfaatkan harta itu untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah yang nanti pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Tapi sedikit tentang Sa'ad bin Abi Waqqas kita belum jelaskan tentang biografi beliau. Beliau adalah salah seorang sahabat puluh yang dijanjikan akan mendapatkan surga ketika beliau masih hidup. Beliau bahkan e, menjadi orang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk fursan atau pendekar dari para sahabat dan beliau korbankan keselamatan dirinya untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kurang aman, kurang tenang, sehingga beliau seringkali tidak bisa tidur. Dalam Sahih Muslim dikatakan beliau susah untuk tidur. Ariqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditimpa kegundahan, kegalauan, tidak bisa tidur malam. Sampai akhirnya beliau mengatakan, Laita rajulan salihan yahrusuni hadhihi lailah Aku pengin kalau seandainya malam ini ada orang salah yang datang untuk menjagaku. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ada suara pedang dan suara senjata. Maka Rasul mengatakan, "Man, siapa di, di luar?" Kemudian ternyata orang itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. "Jitu ahrusuka," kata beliau, "Aku datang untuk menjagamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." dalam hadis ini sampai Aisyah mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidur dengan mendengkur karena merasa aman dan tenang. Dalam hadis ini terdapat pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah orang yang saleh. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berandai-andai dan beliau mengatakan seandainya ada orang saleh yang datang untuk menjagaku malam hari ini ternyata yang datang adalah seorang Sa'ad ibn Abi Waqqas maka beliau merupakan orang yang didambakan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat yang terkabul doanya. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Allah mastajib lahu idha da'ak. Ya Allah, jadikan hambamu ini apabila berdoa engkau kabulkan. Dan beliau terkenal sekali memiliki doa yang sering dikabulkan sampai beliau pernah dizalimi oleh seseorang maka beliau doakan orang yang menzalimi itu. Beliau dituduh telah menjadi seorang gubernur yang tidak adil. Apabila beliau memerintahkan untuk berperang, beliau tidak ikut perang. Apabila beliau membagi rampasan, beliau tidak adil. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Allahumma in kana 'abduka qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa 'arridhu lil fitan. Ya Allah, apabila hambamu ini hanya ingin dipuji orang, dia melakukan kebohongan, maka panjangkan umurnya dan tegaskanlah atau panjangkan juga, luaskan kefakirannya dan cermuskan dia ke dalam fitnah. Maka rawi kisah ini ketika mendengarkan itu dia mengatakan walaqad raaitu hajibaihi saqitani ala ainaihi aku melihat bulu matanya sampai menutupi matanya karena sudah tua sekali akan tetapi sayangnya orang tua ini apabila dilewati seorang perempuan dia akan pegang perempuan itu, dia akan goda. Padahal sudah tua. Ketika dia ditanya kenapa engkau seperti itu sudah tua, ternyata engkau masih melakukan seperti orang miskin juga. Beliau mengatakan asabani da'watu saat. Aku terkena doanya Sa'ad Nabi Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan termasuk pelajaran yang diambil dari keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya apa kunci agar engkau mudah dikabulkan doamu oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jamil Ulum Al-Hikam, beliau ketika ditanya oleh seorang tentang kuncinya agar doanya gampang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, beliau mengatakan, Ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana alim min aina maji'uha wa min aina kharajat tidaklah satu suapan yang aku angkat ke mulut ini kecuali aku tahu dari mana asalnya dan kemana akan digunakan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mendengarkan perkataan yang baik dan mengikutinya, memudahkan kita untuk menerima kebenaran, menerima hidayah sehingga kita bisa istiqamah di atas sunnah. Wallahu taala alam sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin.